Eh, kita akan membahas tentang sesuatu yang agak berat bagi saya untuk saya jelaskan. Kenapa demikian? Saya diminta membahas tentang dahsyatnya sakaratul maut. Baik, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat 185. Allah menyatakan dalam ayat ini, kullu nafsin maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, setiap jiwa pasti mati wa innama tuwaffawna ujurakum dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian, pahala kalian, balasan dari amal kalian yaumul kiamati pada hari kiamat nanti. Ya. Ini yang membuat kita yakin kalau kematian itu pasti ada. Ya. Hari eh, kehidupan setelah kematian itu ada. Kalau tidak ada yang namanya kehidupan setelah kematian, lalu buat apa kita diajarkan kebaikan dan keburukan? Ya, kenapa orang tua kita mengajarkan kebaikan dan keburukan? Karena kita yakin, ya ditanamkan keyakinan kalau kebaikan dan keburukan kita akan dibalas. Kapan dibalasnya? Kalau tidak di dunia, pasti dia di akhirat. Tidak sedikit manusia yang tidak percaya akhirat. Ketika hidup ini berakhir, udah selesai, tutup lawang si gotata. Selesai tidak ada cerita apapun. Lalu di mana mulianya manusia? Lalu buat apa kita berbuat baik dan berbuat buruk? Ada perbuatan buruk. Kenapa orang tua kita menganjurkan untuk beramal soleh? Karena kita yakin amal soleh ini akan dibalas. Kapan dibalasnya? Nanti di akhirat. Nah, keyakinan semacam ini mau tidak mau secara logika menuntut kita yakin adanya kehidupan setelah kematian. Ya. Kita semua yakin ada kehidupan setelah kematian. Baik, betul Bapak Ibu? Betul. Baik. Faman zuziha anin nari dan barang siapa yang diselamatkan dari neraka wa udkhilal jannata dan dimasukkan ke dalam surga faqad faza maka sungguh beruntunglah dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya sesuatu kesenangan yang menipu. Betulkah kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu? Iya. Karena saking dahsyatnya kehidupan dunia orang terlena seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Ya. Bapak Ibu, kita yakin kalau kita semua akan mati. Cuma kapan kematian itu kita tidak tahu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Oh sama <laughs> saja. Baik. Ini ada satu tayangan yang mudah-mudahan menginspirasi kita agar kita selalu siap menghadapi kematian ya. Dan ini bukan tentang orang lain Bapak Ibu, ini tentang diri kita sendiri. Aku seorang eksekutif muda yang sedang sukses meniti karir. Sejak pagi hingga malam habiskan waktu untuk mengurus perusahaan. Mengecek pembukuan, mengikat kontrak baru dan memperhatikan karyawan. Agenda bisnis yang begitu padat tidak memberi ruang dalam memoriku tentang kematian. Aku berambisi setinggi langit menuju puncak kesuksesan. Namun tiba-tiba aku dikejutkan dengan kematian saat pesawat yang aku tumpangi jatuh dan meledak. Ya Allah, sesingkat itukah kehidupan dunia ini? Padahal aku baru saja memiliki rumah impian yang belum lama aku tinggali. Namun kini aku menjadi penghuni pusara, penghuni kuburan. Ruang tidur yang empuk dan nyaman. Kini berbantalkan tanah dan berselimutkan kafan. Di halaman belakang inilah tempat aku melepas lelah sepulang aku bekerja dan kini beristirahat dalam kebangan lumpur dan timbunan tanah. Istriku begitu terpukul dan sangat sedih dengan menangisi kematianku. Namun ini sudah bahagia karena dia telah menikah lagi dengan lelaki lain. Sedangkan aku berbaring sendiri dicekam kesunyian. Tawar yang anakku begitu bahagia saat menyambut kedatanganku pulang kini berganti nyanyian sepi dan nestapa. Saham-saham dan ruang uangku yang ada di beberapa perusahaan telah mereka ambil dan mereka bagi-bagi, ya Allah. Sedangkan yang ku bawa hanyalah selai kafan yang lusuh ini. Ya Allah, aku benar-benar kehilangan, ya Allah. Kehilangan waktu yang kuhabiskan dengan sia-sia kehilangan kesempatan untuk bersujud di hadapanmu ya Allah. Kehilangan ladang amal untuk menanamkan pohon-pohon kebaikanku. Kehilangan seluruh harta yang telah dengan jerih payah telah aku kumpulkan. Dan hanya sekeping rupiah yang kusisihkan untuk bekal akhiratku. Aku kehilangan orang-orang yang dulu mencintaiku. Ya Allah, di pintu kubur ini aku menunggu ya Allah. Menunggu doa dari anak-anak yang telah aku besarkan. Tapi mungkinkah mereka bisa memohonkan maaf atas satu saja dosa yang telah aku lakukan? Bukankah aku telah teledor mendidik mereka? Kubiarkan mereka bebas bergaul sehingga menjadi anak yang hilang arah hidupnya. Lagu-lagu lebih mereka hafal daripada sebaik doa keselamatan untukku ya Allah. Berlinang air mata tapi bukan sedang menangisiku. Terbangun di penghujung malam tapi bukan untuk mendoakan aku ya Allah. Aku memang tak pernah mengajarkan mereka sepotong doa pun ya Allah memang tak pernah mengenalkan mereka satu pun dari ayat kitab sucimu ya Allah. Dan aku tak pernah mengajarkan mereka salat, saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kalau kita lihat tayangan yang tadi, itu barangkali satu perkara yang menjadi penyebab kita takut mati. Betul? kekhawatiran kita akan dahsyatnya peristiwa yang terjadi setelah kita mati. Itu manusiawi. Rasulullah SAW memang pernah menyatakan kepada kita, jangan takut mati karena kematian pasti terjadi. Ya, yang harus kita takuti adalah kehidupan ke atas setelah kematian. Itu yang harus kita takuti. Nah, ketidaktahuan kita tentang kehidupan setelah kematian ini yang membuat kita takut menghadapi kematian.